diambil hawanya aromanya ah, oh. orang Jawa dulu kalau apa bu Uh, apa bu? Bukan sarjen. Ini loh among-among. Oh. Kalau malam Jumat kan ada apong kopi. Yeah. Iya, Kopinya kan panas disuruh ya, didongani apa? Karena bangsa jin itu yang dimakan itu adalah uapnya, hawanya, bunga sih diapakan kuangine. Enggak boleh, atau jin makan kembang langsung. Dan gini. Mbahmu mulai. Mbahmu mulai sebenarnya ini dibetulin diri dilewati kalau hmm. orang mati hmm. sudah dikatakan innalillahi udah rohnya di alam hmm. kubur tapi usah bangun rumah itu bukan rumah tapi itu adalah jin korin tapi kalau jin mimpi, kembaran dalam diri mimpi, kita itu harus kita hati-hati dua bisa juga keluarga kita hmm. yang memberikan isyarat mungkin ada wasiat yang belum tercapai hmm. dua bisa saja itu jin hmm. yang menyuruh kita Ya boleh kuno nak kerisai kalau panganan iki. Oke kita nggak boleh percaya itu bisa saja jengkorin. Hmm. Jengkorin itu jeng kembaran kita. Wong Jawa ngarani sedulur papat kelima hmm. pancer. Sedulur papat itu kakang kawa, gede, ketuban, iya, adi ari ari. Iya, iya, iya keluar kelima yang awak itu itu yang dinamakan sedulur papat kelima pancer orang Islam ngarani panceri awak yaitu jin korin yaitu kembaran dalam diri kita hmm. jadi jin yang persis dengan kita sama pocongnya wong iku loh hmm. Iya. padahal ya dia iya. persis sama pocongnya sama orangnya tapi itu jin korin hmm. jin kembaran hmm. wong mati urusannya karo Gusti Allah <laughs> ndak ada urusan manusia jadi kami ya jin korin jin kembaran kita perso dua dunia dan tujuh mm diambil jinnya dimasukkan ditanya itu imajinasi Kok nanti kok ini gajah mada ini dilebokno jinnya. Itu bukan gajah madanya, itu jin korinnya. Dan ingat, perspektif yang namanya jin, hmm. definisi jin, sebagus-bagusnya jin, hmm. pasti ada sisi penipuannya. Tidak mungkin tidak. Sekarang kita gini, ini yang sering saya bawa. Mbah Bolong. -hmm. <clears throat> Sunan Ampel itu yang saya bawa. Ini adalah salah satu contoh ketakdiman murid kepada guru akan membawa keberhasilan. Kita lihat. Sunan Ampel itu memiliki tujuh siswa, tujuh murid, tujuh santri. Yang enam ini pinter, yang satu bodoh. Lah yang enam pinter dinamit tilai, aku tak nggak gaji. Orang dulu gajinya nggak cuma 40 hari ini. Hmm, kan Mulai poso hmm. sampai mulut ngalap barokai lahir kanjeng Nabi. Lah santri sini enam santri pinter tapi greget no. Is kaya ulang sa papaligya po gay. Ya. Iya. Lah, eh, tak tinggal ni tak tinggal ni kemenak yo. Ya. Lo enggak kok nang gone kemenak. Lah bene lo. Yes. Lo podo. Lo, lah kok ditinggal kresan. Tenangi kok ditinggal tindak haji. Tangannya gini. Ya, yang enam ini lilo. Pun Basuna nampel, pulau lilo jenengan lungo. Lah tapi santri sing sitok mbahasan haji iki nangis ya Allah kula mboten lila jenengan lunga mbahasan aku kula tombot lho. Aku pesen tiketnya tiket situ, sitok hmm. tok ya, ngoten. Iya, iya. Sunan Ampel berangkat mbahasan haji muni. Wis aku lek gasek ngoten Sunan Ampel. Aku tak mati ya. Gawe jublengan. Hmm. Lah jublengannya Mbah Sunan Mbah Haji itu yang sekarang dibuat kuburannya beliau. Hmm. Jadi dulu Mbak Sun Haji itu tidur di situ, bawa kafan putih, hmm. di sisa repot. Ya Allah, lek ancene kula mboten saged nemoni kula tak mati mawon di selama satu hari satu malam jennya laut India Morong, mm -hmm. sanaji kepingin nama kata, nama ayo numpak geger ya aku kepingin munggah nama geger ingat yang namanya jin sak pinter-pinternya mesti bujuk mm naik gegernya bahasa, naik gegernya jin laut India diterbangkan nalikane diguwak ten segara India mau dibuat ke laut India itu diceblok nama Mbak Haji Kata diceblon ditulungi sama Yesus. Hmm. Yesus datang nulungi. Barokai tak dimi bahasan haji nek sunan nempel. Ditulungi. Lah Yesus itu angin yang terkuat, Bu. Hmm. Cara puting beliau iku cara puting beliau niku jek oleh anak Hmm. Cara Yesus ku bawa mbokane gitu dari entot lah. Hmm. Nek entut iku putu lek oleh berut buyu buyute lho lak ngoten ya. Dibeto kali angin Yesus dibawa ke langit, <laughs> dibawa ke alas Kolombo ditibakno blek ke alas Kolombo ya Allah pulau ten mriki sopo sopo tak mati mawon ya Allah Mbak hmm. Son Haji ngoten hmm. dadak macan moro ya Allah ana macan teko kok ngemplok kula hmm. macan moro ku tambah sujud teng ngarepe Mbak aji Haji dadak mari lek diluk bedas moro gak ana gedang lah ya gak ketemu sunan nampel ketemu dulurku dhewe jarine niku ngoten tiga ana gedang diparingno mangan lek diluk Nabi Allah moro Assalamualaikum pakai baju hijau coba jawab Waalaikumsalam. Jenengan sinten? Kulo Nabi Khidir. Nah, sampean pingin nama kata, ayo nembak sakku. Hmm. Masuk saknya Nabi Khidir. Sak piro sak itu ora boleh utangan cukup hmm. palak ngoten aku. Mlebu sake Nabi Khidir, lek dilip untuk Mekah kalau sunan nampel diderekno, diderekno. Bah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam lho. Lah kan marene karo sapa? Kare Mbak Nabila Khidir. Ya wis engko mulemu kudu Nabi Khidir. Nggih pun, Mbah. Muter waya mulihnya. nyok. Apa wong ini? Napa Bu? Kotak wayang bu untuk baju-baju. Mm, nah, kan iya. yang dibawa Mbak Sunan Ampelnya gawon kotakku. Lebokno nang nesa Nabi lebok Dilebokno cukup Bu. Mulai tidur lagi di jublangan si dinggo wau. Metu nggawa nggawa lemari Sunan Ampel wau dilokno karo kanca nih Ya kaji jublang, kaji jublang jadi nih ngoten. Akhirnya dijenengno Son Haji. Di sini Mbak Son Haji, mari Sunan Ampel mendirikan Masjid Sunan Ampel letak pengimamannya iki wis tepat durung mbason haji dikongkon maju disuruh melihat dilihat go contongan Bu contongane godhong gedang iku dilihat oh niki pun tepat niki pun Mekah wis tepat Mekah ngono lho Sunan Kalijaga muring-muring kowe iki wae muslim sune iso kate gawe gara-gara tak satu dadi mola kabok kon ngoten Sunan Kalijaga lho niki saestu pun tepat Kak lek gak percaya jeneng persani dipersani kali Sunan Kalijaga lho iya oh. ketok Ka'bah temenan disitulah Mbah Sunan nampel Kondok wis son haji jenengmu saiki tak ganti Mbah Bolong ndak boleh ditirukan Bu Anis nanti ditirukan Pak Anis gurung mulai-mulai juga gedung gedang dicontang mbak sopo nggak <laughs> boleh ya aku gak anak gedangnya le sedosar kali itu asal namanya Mbak Bolong itu seperti itu jadi ya. karena takdirnya kepada Mbak Sunan Ampel sampai dia angkat derajatnya diangkat sama Allah jadilah iya. Mbak akhirnya ditiru sama Mbak Bolong Jombang Mbak Bolong agak ketenggelam sekarang keluar Mbak Buntu kan ada pencarian Mbak Buntu tuh di Jombang nggak tuh Jombang mana itu Mbak Buntu